السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuknya, di atas ketakwaan kepadanya. Karena semua perkumpulan, semua persahabatan, semua persaudaraan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah kata Allah jalla jalaluh al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin semua yang saling mengasihi semua yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan akan saling bertikai akan saling membenci kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an karim wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam semoga berkah dan nikmat senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah saya sampai di Ma'had As-Sunnah yang diasuh oleh Ustaz Harith dan ustaz-ustaz yang lainnya. Semoga Allah menjaga mereka. Suatu kebanggaan bisa berjumpa dengan antum di sini. Katanya antum sudah nunggu dari tadi katanya. Sampai setengah sepuluh waktunya orang tidur ini sebenarnya. Tapi antum tetap ada di masjid ini. Semoga antum termasuk orang-orang yang menjaga perbatasan-perbatasan agama Allah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya sendirian tanpa ada satupun manusia yang mendampingi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian istrinya datang mendukung beliau. Alhamdulillah satu kemuliaan ketika seorang berdakwah didukung oleh istri. Karena kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang menusuk beliau adalah teman seranjang beliau alaihi salam bertahun-tahun bahkan ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam bersabar memiliki istri yang tidak mendukung dakwah beliau bahkan memiliki anak yang juga menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam alhamdulillah Khadijah ummul mukminin radhiyallahu taala anha mendukung dakwah beliau begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib dengan anak angkat beliau sebelum dibatalkannya pengangkatan anak Zaid bin Haritha yang dahulunya dikenal dengan Zaid bin Muhammad termasuk yang mendukung dakwah Rasul SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Beliau mulai berdakwah. Tantangan beliau tidak seperti tantangan umat Islam di masa kini. Antum alhamdulillah bisa sholat di masjid nggak ada yang gangguin. Bisa pakai baju muslim nggak ada yang gangguin bisa baca Quran di mana-mana tanpa ada yang menghalangi antum. Tapi bagaimana kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala? Mereka benar-benar susah demi untuk menegakkan la ilaha illallah. Sumayyah tewas. Yasir abahnya Ammar tewas. Demi menegakkan la ilaha illallah, Hamzah tewas. Mus'ab bin Umar tewas. Abdullah bin Jahsh tewas. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Antum tahu yang namanya Haram ibn Milhan. Siapa tuh Haram bin Milhan? Ada yang kenal sama dia? Haram bin Milhan. Pamannya Anas bin Malik. Ketika dia bergabung sama 70 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qurra yang mereka dikirim untuk mengajarkan al quran al Karim tapi dalam perjalanan mereka dikhianati 70 orang dibantai padahal mereka orang-orang yang hafidul Quran Haram bin Milhan tusuk dari belakang sehingga tembus tombak atau pedang yang digunakan untuk menusuk dia dan darah mengalir dia ambil tuh darah dia usapkan di wajahnya sambil dia mengatakan fustu rabbil ka'bah. Aku berhasil. Aku menang demi Robnya Ka'bah. Itu yang membunuh bingung. Ini orang kalah mati tapi bilang menang. La ilaha illallah. Ketika seorang menegakkan la ilaha illallah. Tidak ada yang mahal buat Allah Jalla Jalaluh. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah udah beli dari kita tuh. Apa semua? Harta jiwa kita untuk Allah. Jalla jalla. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa kecuali masa yang selanjutnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di masa Rasul SAW dari jahiliyah kemudian datangnya Islam, kemudian Islam mulai berkurang sedikit demi sedikit terus sampai nanti Islam itu hilang dari muka bumi. Ketika turun Dajjal, ketika kiamat akan dibangkitkan, semua yang mengatakan Allah akan meninggal dunia. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa perjuangan di masa-masa fitnah, di masa-masa yang penuh dengan kekacauan, pahalanya lebih besar daripada di masa-masa yang penuh dengan ketenangan dan keimanan. Utbah bin Ghazwan meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian tuh ada hari-hari kesabaran. Hari-hari yang penuh kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaih ajru khamsina minkum. Qalu ya Nabi Allah awa minhum? Qala bal minkum. Rawahu Ibn Nasr fi kitab sunnah wa sahahu Syekh Al-Bani. Di hari-hari yang penuh kesabaran itu, orang yang berpegang teguh, yang memegang seperti apa yang kum pegang hari ini nih. Rasul SAW menceritakan bahwa nanti ada hari-hari yang penuh kesabaran. Ketika seorang muslim berpegang teguh dengan agamanya, seperti berpegang teguhnya para sahabat di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan mendapatkan pahala 50 dari sahabat Nabi 50 bayangin antum kalau menegakkan sunnah seperti yang diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum antum akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 dari sahabat mungkinkah kita bisa sulit mungkin menegati. kita berusaha untuk mendekati tapi kalau seperti mereka, Allahu Akbar. Karena di hadis lainnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan as-sabru fihinna ka 'alal jamr. Kesabaran di hari-hari yang penuh fitnah itu seperti memegang bara api. Siapa di antara nih anak anaknya yang bisa pegang bara api? Ini bukan sulapan bukan sirkus pegang bara api dilemparin enggak antum pegang siapa yang kuat antum mungkin pegang lepas ketika ada sesuatu antum lepas antum pegang lagi antum lepas lagi subhanallah para sahabat mengatakan ya nabi Allah awaminhum apakah yang kau maksud mereka akan mendapatkan 50 kali amalan orang di masa mereka lah minkum kata Nabi alaihi 50 dari kalian. Kenapa? Karena izamul jaza bi'izamil bala. Besarnya sebuah pahala itu sebanding dengan besarnya kesulitan yang dihadapi. Al-ajru biqadril masyaqqah. Gak sama orang yang haji naik pesawat dan orang haji jalan kaki. Gak sama pahalanya seperti seorang muslim ketika dia berpegang teguh dengan sunnah di masa kini seorang wanita muslimah yang pakai kerudung panjang dia akan mendapatkan cemoohan dia akan mendapatkan celaan dari siapa dari saudaranya sendiri muslim kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencemooh siapa orang-orang kafir yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun tuh orang kafir tuh menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam majnun tapi sekarang kita akan mendapati orang-orang muslim mengatakan kepada saudaranya ente tuh gila tuh masa kayak gini nih Islam pakai kerudung panjang dikatakan kayak pakai karung ente nggak ada model lain apa Subhanallah. Yang mencela muslimah. Yang kata Allah Jalla Jalaluh al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'dah. Seorang mukmin buat mukmin lainnya seperti bangunan yang seharusnya saling menguatkan, tapi ternyata ada saudara-saudara kita yang berusaha untuk menghancurkan kita. Maka pahalanya akan lebih besar. Tapi perjuangannya sebanding maka antum akan melihat bagaimana seorang muslim terasa asing di tengah orang-orang Islam karena dia mengamalkan Islam. Ketika seorang muslim banyak anaknya, apa kata dia? Ente berapa anaknya? Alhamdulillah 12. Ngapain punya anak banyak ente? Yang bertanya siapa? Muslim. Mencela saudaranya yang punya anak banyak. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul al wadud fa inni mukathir bikumul umam al qiyamah." Kalian nikahi wanita yang subur dan penyayang aku nih banyak-banyakkan umat pada hari kiamat nanti. Kita ini sedang mengamalkan sunnah dicela sama orang. Apa saudara kita yang musuh. Masih banyak lain. Dan antum kuncinya satu. Sabar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar surat Al-Asr yang antum hafal semuanya. Wal asri innal insana innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Beriman. Iman itu bukan hanya pengakuan di lisan. Iman itu bukan hanya keyakinan di dalam hati. Tapi al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amal perbuatan. Watawasau bil haq, watawasau bis dan ketika seorang memiliki iman dan dia beramal, maka dia menyampaikan watawasau bil hak. Tapi ingat, ketika antum menyampaikan kebenaran, hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai, seorang penuntut ilmu adalah akhlak. Semua nabi ketika berdakwah, sebelum mereka berdakwah, Sebelum mereka menyampaikan agama Allah, tuh para nabi udah dikenal di kaumnya sebagai orang baik. Jadi bukan orang buruk tahu-tahu jadi baik. Mereka adalah orang-orang yang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdakwah dikenal di kampungnya sebagai apa? Al Amin. Orang tuh kalau mau titip apa sama Rasul Sallallahu Bahkan ketika terjadi pertikaian dalam peletakan hajar aswad, siapa yang dijadikan hakim? Rasulullah SAW. Padahal belum jadi nabi ini alaihi salatu wassalam. Belum. Maka hal pertama yang harus antum lakukan adalah memperbaiki diri. Bagaimana kita berakhlak dengan manusia. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang. Jangan sok. Terkadang nih anak-anak biasa. Baru belajar. Seperti orang baru latihan karate, latihan silat Ketika pulang dari tempat latihan, setiap ada orang yang lewat, senggol. Berani. Baru belajar nih, biasa tuh kayak gitu tuh. Seperti ini yang kadang-kadang merusak dakwah. Gaya-gaya arogan seorang pecinta sunnah. Ya, kita harus cinta dengan Rasul SAW. Kita cinta kepada sunnah Rasul SAW. Tapi jangan arogan. Sabar ketika menyampaikan. Apalagi sama orang tua kadang kala nih kalau sudah ngomong sama orang tua, mungkin orang tua kita masih jauh dari sunnah. Karena kebanyakan kita Islamnya keturunan kan. Apa kata keturunannya? kala anaknya menyampaikan, Bapak, sini Pak. Masya Allah. Bapaknya, eh, ente siapa ente? Kita dia. Saya punya ilmu. Orang berilmu itu di atasnya orang bodoh. Masya Allah. Udah rusak tuh dakwah kita kena kayak gitu tuh. Antum ah, harus subhanallah ketika berbicara kepada orang tua, kepada berbicara kepada orang yang umurnya lebih di atas kita, apalagi kepada ibu kita harus santun, antum. Nggak tahu adat adat Sumatera sama adat Jawa tuh beda. Tuh. Adat Jawa itu masya Allah. Mereka kalau mau ngomong itu kadang kadang dimulai dengan maaf maaf bang ya gitu ya. Kalau di sini eh, ngomong maaf bang, ya, ente punya salah apa sama anak? Ente habis mukul anak-anak, kok minta maaf ente gitu? <laughs> Tapi itu kata maaf itu bukan karena berbuat salah. Tapi kadang-kadang difahami oleh orang ketika kita minta maaf, ente punya salah sama anak. Anak nggak maafkan ente. Allah Akbar. Tapi ada adab ya. Kalau bahasa Arabnya itu lausamah. Ma'ziratan ya. Katakan kata-kata yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada kepada Abu Dhar, kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, Ya Mu'ad, Wallahi ini uhibbuka. Bayangkan. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Cinta membuka peluang agar nasihat diterima. Kita ngomong sama orang tua, ba, anak cinta sama bapak. Sama ibu kita, ungkapkan cinta. Dengan bahasa yang indah kita sampaikan agama Allah ini. Dan itu harus sabar ketika dicela. Ya. Anak ingat ketika anak pertama kali pakai jenggot. Masya Allah. Itu disidang di rumah. Kenapa mereka menyidang kita? Karena mereka cinta. Selama hidup mereka nggak ada anak muda pakai jenggot. Tahu-tahu nih anak SMA kelas 3 pakai jenggot. Ada apa ini? Jangan-jangan ikut aliran sesat. Itu cinta. Maka kita harus membalas cinta dengan cinta, bukan dengan kebencian. Mereka cinta nih kita. Mereka nggak ingin anaknya tersesat, nggak ingin. Maka dia tanya, kenapa kau nak? Kau ikut aliran apa? Maka di sini seorang muslim yang berjalan di atas manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mencontoh Rasulullah SAW. Dia harus mengungkapkan dengan cinta dan kasih sayang kepada orang tuanya. Dan ketika dicela, ketika dimusuhi, jangan sampai antum meninggalkan mereka. Seorang sahabat Nabi yang bernama Amr ibn Tufail ad-Dausi. Amr bin Tufail ad-Dausi ini berdakwah di kaumnya Enggak ada yang menerima dakwah dia. Kecuali bapaknya dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala termasuk yang masuk Islam lewat dakwahnya tu Amr bin Tufail. Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya Ustaz, Tufail bin Amr ad-Dausi. Amr bin Tufail ad-Dausi. Amr bin Tufail ad-Dausi. Setelah bertahun-tahun berdakwah pulang nih dari kampungnya menuju ke Madinah menjumpai Rasul sallallahu Ya Rasulullah, inna dausan qad asa wa aba. Nih, kabilahku, kabilah Daus ini udah nggak nurut dia dan enggan untuk taat kepada Allah. Fad'ullaha alaihim. Maka doakan keburukan buat mereka. Seorang da'i yang diutus sama Rasulullah SAW untuk berdakwah di kaumnya. Setelah tidak berhasil berdakwah, apa yang ada dalam hatinya ya udah kayaknya ini orang-orang ini nggak bakal dapat hidayah nih. biar mereka hancur dan musnah itu terkadang ada di kita maka dia datang kepada rasul SAW meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar mendoakan keburukan buat kabilahnya sendiri para sahabat ketika itu dalam suasana yang mencekam Rasul angkat tangan berdoa apa kata mereka? Halaka daus. Hancur daus. Sudah. Kalau Nabi udah nggak kayak gini nih hancur. Tapi ternyata apa isi doa Rasulullah SAW? Allahumma di dausan, Allahumma hdi dausan, waktini bihim. Allahumma hdi dausan waktini bihim. Allahumma di dausan waktini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah daus dan bawa mereka semua ke sini. Datangkan mereka semua kepadaku. Ini doa Rasul SAW. Padahal permintaannya doa supaya dihancurkan. Tapi ternyata doa Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW la'anan wala ta'anan alaihi salatu wassalam. Amr pulang. Mengulangi dakwahnya. Ternyata satu kobilah masuk Islam semua. Bayangkan. Maka seorang yang benar-benar ikhlas dalam menyampaikan agama Allah. Di siang hari dia berdakwah, di malam hari dia berdoa kepada Allah. Dia mintakan kaumnya. Kasihan orang-orang yang jauh dari Islam. Kesian orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasul SAW. Kesian orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kemaksiatan. Tugas seorang da'i ini Berdoa. Kalau kau nggak bisa, kalau lisanmu pendek tidak bisa sampai kepada mereka, tapi lisanmu bisa didengar oleh Allah jalan-jalan Doa. Dan ingat perjalanan menuju surga itu berat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian ngira kalian bisa masuk surga? Dengan ya dengan sekedar amalan kalian yang biasa-biasa gini kalian berpikir kalian bisa masuk surga. Padahal belum datang kepada kalian. seperti apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kelaparan. Sampai bumi digoyangkan buat mereka. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang yang beriman mengatakan, Mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Udah lama nih kita berdakwah, udah lama kita menyampaikan kapan pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallah yang karib Dekat tuh pertolongan Allah. Tugas kita beramal. Perjalanan kita panjang jamaah. Jangan bertanya kapan antum sampai. Tapi yang jelas bagaimana kita semua meninggal di Siratul mustaqim. Meninggal di atas jalan ini. Dan setiap hari kita berdoa ihdina siratal mustaqim Hada wallahu alam bisawab. Ana lihat sebagian sudah merem-merem ya, udah ngantuk ya. Sama-sama anak Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari an, diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Insyaallah kalau kita enggak berjumpa lagi di Banda Aceh. Kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita kelak di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.